Termasuk ya Ikhwan, di sini yang saya sampaikan pula jangan suka tengok-tengok channel-channel sudah. Jangan ngelihat. Tinggal. Ya. Kita sudah punya keyakinan sebagaimana itu bimbingan masyaih kita adalah bahwasanya channel itu ditahdir sudah. Yaitu kemudian untuk pelaksanaan tahdir itu kita tinggalkan, jangan tengok-tengok sudah. Ya. Ini nggak usah anak nggak gabung, cuma tengok aja ingin apa. Nggak usah dia dalam tengok oh, menarik tak kasih ke fulan lah si tahu informasi informasi aja nah, akhirnya menyebar yang ini juga ingin informasikan ke situ ya yang sini orang-orang lain nyebar udah pulang jangan di tempat sudah biarkan mereka hapus keluar semua itu dari dalam nah keluar dan jangan tengok-tengok sudah dan nah, tidak usah cari tahu gak usah ini kita Nastaqbil kita menghadap Iqbal pada apa? Tugas kita, dakwah kita, belajarnya kita Ayo